Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Edi Dosa sebagai Pegawan Agung, Margaret sebagai Diah Warih, Norman sebagai Kayan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya berhasil bertemu kembali dengan permaisurinya Cempaka. Cempaka ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di sebuah bilik kecil di pondokan murid-murid kembang hitam. Ketika Cempaka tengah bersemedi mengumpulkan kembali tenaganya, dia Warih bersama dengan beberapa orang kawannya datang untuk menjenguk tawanan mereka, yaitu Cempaka. Kayan yang saat itu ada bersama dengan Prabu Purbaya keluar dari dalam bilik. Hal mana membuat dia Waris menjadi curiga dan memerintahkan kawan-kawannya untuk memeriksa bilik tempat tawanan mereka. sini. Oh, uh, kau, kau? Ya, aku datang mencari istriku. Aku kira kalian tentu tidak akan menghalanginya. Dia adalah istriku. Kau adalah musuh besar dari Nyai Guru. Karena itu, aku harus menangkap engkau juga. Apakah engkau tahu sampai sejauh mana hubunganku dengan Nyai Gurumu, Nyai Kembang Hitam? Kau adalah musuh Nyai Guruku. Hmm, lalu sekarang engkau akan menangkap aku. Silahkan. Bibi Wari, Jangan sakiti Paman perubahan dan Bibi Cempaka. Mereka orang baik. Mereka tidak akan bermusuhan dengan ibu. Diamlah, kalian. Jangan banyak bicara. Ibumu akan marah dan memberikan hukuman padamu karena telah bersekutu dengan musuhnya. Mereka bukan musuh ibu. Jika mereka bukan musuh ibumu, mengapa mereka melepaskan anggota laki-laki dari perguruan kembang hitam di hutan Loyang beberapa waktu yang lalu? Tapi ibu tidak marah-marah karena peristiwa itu. Diamlah. Menyingkirlah ke sana. Ingat, jika kau macam-macam, aku akan memberikan hukuman padamu sesuai dengan hukuman perguruan kembang hitam. Mm -mm, mm. Hmm, bagus, diam di situ. Bersiaplah, jangan biarkan seorang pun dari mereka lolos. Empat orang murid perguruan kembang hitam bergerak semakin merapat dan siap menyerang. Dan seorang lainnya yang berada di samping Diah Warih mendapat perintah untuk memberitahukan kawan mereka lainnya. Sementara itu, Prabu Purbaya yang berdiri di muka pintu bilik kecil itu menjenguk ke dalam melihat keadaan istrinya yang tengah bersemedi. Oh, aku tidak beranjak terlalu jauh dari muka pintu ini. Mereka adalah wanita-wanita yang ganas. Bibi Bulan telah membentuk mereka menjadi serigala-serigala yang tangguh. Aku akan melayani mereka dengan Aji Banyu Agung. Dingin. Perbawa oh. aja seperti yang digelarkan istrinya kemarin. Prabu Purbaya terpental oleh kekuatan hawa sakti yang teramat dingin dari Aji Banyu Agung yang bergolak di seputar tubuhnya. Tetapi bersamaan dengan itu, pondokan itu telah dipenuhi oleh puluhan murid kembang hitam lainnya. Tenagaku sudah mulai terkumpul, tetapi tubuhku masih terasa sedikit lemas. Jika begitu, kita pergi saja dari sini. Dia baru saja akan memulainya, memberikan hajaran pada mereka. Ya, sudah, sekarang sebaik-baiknya adalah meninggalkan mereka. Bukankah tujuan kita mencari bibi bulan? Kanda sudah bertemu dengannya? Kanda sudah tahu tempat persembunyiannya. Betul? Iya. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Serang terus! Ayo, ayo. Marilah Prabu Purbaya melayang naik menjebol atap rumah besar itu, sementara cempaka permaisurinya mengikuti dari belakang. Setibanya di halaman, Pasangan tokoh sakti itu segera melesat menjauhi pondokan itu. Tetapi tanpa mereka sadari, tiga pasang mata sejak beberapa saat yang lalu sudah tiba dan mendengar keributan di dalam pondokan besar. Dan ketika melihat dua sosok tubuh melesat meninggalkan tempat itu, segera saja salah seorang dari mereka memerintahkan untuk bergerak mengikuti dua sosok bayang yang baru meninggalkan halaman itu. Mungkin justru di sekitar tempat mereka Bukit Mangun itu. Hmm, Bukit Mangun. Kanda mendapat keterangan dari... Shh, ada orang yang datang. Kinanti dan Burangrang. Aku datang menemui tuan-tuan berdua adalah untuk berbincang-bincang dan berkenalan jika memang tuan-tuan berdua tidak keberatan. Ah, tentu saja kami tidak keberatan, Paman. Aku adalah Purbaya dan ini adalah istriku Cempaka. Bolehkah aku mengetahui apa urusanmu dengan kelompok wanita-wanita itu? Ah, tunggu dulu, Paman. Paman ini siapa? Dan apa hubungan paman dengan mereka? Ah, <gasps> maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya, Tuhan. Uh, uh, sesungguhnya lah kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Lalu, apa maksud dari paman menanyakan semua itu? Iya. Apakah sebenarnya maksud Eyang mengejar mereka? Kami juga tidak mengerti, Eyang. Ah, ah, aku mendapat petunjuk dari Dewata untuk berjalan ke arah selatan untuk menemukan sesuatu yang aku tidak tahu itu apa. Tetapi menurut petunjuk dari Hyang Agung dalam semediku, aku dapat menemukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalahku. Masalah umat manusia di tanah Pasundan ini. Eh, masalah apakah itu, Paman? Lalu apakah hubungannya dengan diri kami? <sighs> Mengatasi siluman ular yang maha ganas. Apakah ada hubungannya dengan Nyai Kembang Hitam? Pimpinan kelompok wanita-wanita tadi. Benar, Tuhan. Oh, um, marilah kita bicara dan duduk di bawah pohon itu. Mungkin masih banyak yang harus kita ketahui. terpengaruh oleh kekuatan dari siluman Merapi itu. Nyai Kembang Hitam masih merupakan kerabat dekat kami. Dan kami mengetahui dengan jelas bahwa ia adalah seorang kesatria wanita yang berpribudi tinggi. Ya, ya, aku sudah mengetahuinya. Ketika aku bertemu dengannya beberapa waktu yang lalu. Sampai sejauh itukah pengaruh siluman ular itu? Siluman itu bersemayam di dalam pedang ular emas di pinggangnya. Karena itu, siluman itu berhasil mempengaruhi dirinya. Karena siluman itu Bibi Wulan telah terpisah dengan suaminya. Bibi Wulan? Nama sesungguhnya dari Nyai Kembang Hitam adalah Anting Wulan. Ia adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Oh, Resi Wanayasa? Benar, Kek. Resi Wanayasa adalah gurunya yang sekaligus orang tua angkatnya. Dan, uh, juga guru kami berdua. Oh, oh, oh. Aku mengenal baik dengan guru kalian, Resi Wanayasa. Bahkan uh, dengan gurunya Mamang Kuraya. Oh, rupanya kami berdua berhadapan dengan sahabat dari guru kami. Uh, terimalah hormat saya, Kakek Sukayana. Juga hormat saya, Kek. oh, <laughs> betapa kecilnya dunia ini. Tidak aku sangka aku dapat bertemu dengan murid dari sahabatku pada masa muda. <laughs> ah, bagaimana kabarnya guru kalian? Hmm. Guru kami telah meninggal, Kek. Tewas oleh seorang durjana, yaitu Resi Amista. Ya, akan tetapi kami sudah berhasil membalaskan sakit hati kami. Oh, oh, beruntung sekali kau, Anayasa. Engkau telah berhasil lepas dari dunia ini yang penuh dengan ikatan kewajiban. Oh, kek. Aku akan menemani kalian naik ke atas puncak Gunung Mangun itu. Uh, agaknya kita memang tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Benar, Kek. Mereka membutuhkan waktu 40 hari untuk menyatukan ruh mereka. Dan uh, jika aku tidak salah hitung, saat ini sudah lebih dari satu purnama. Ya benar. Uh, ayolah, uh, kalian berdua, Kinanti dan kau Burangrang, tunggulah di sini. Mengapa kami harus menunggu di sini, Kek? Kinanti, dengarlah. Uh, Burangrang, musuh yang akan aku hadapi saat ini bukanlah main-main lagi. Dia adalah siluman yang sangat ganas. Tapi bagaimana dengan mereka? Ah, aku yakin mereka adalah yang aku cari. Mereka adalah kunci penghambat keangkara murkaan siluman ular itu. Hah? Ya, kau boleh naik menyusul kami jika besok siang kami belum kembali. <laughs> Tapi percayalah, kami akan kembali. Uh, tunggulah, cucu. Uh, mari, kita segera berangkat, tuan dan nyonya muda. Mari. Uh, kalian tunggulah di sini, sahabat. Mari, kek. Ya, kita ke arah sana. Huh. Huh. Huh. dan Cempaka naik ke atas. Ya, mungkin kepandian mereka berada jauh di atas kepandian kita, nanti. Aku tidak percaya. Eyang eh, Begawan Guru kita mempunyai pengamatan yang sangat peka, nanti. Apakah engkau tidak mempercayainya? Hmm? Uh, uh, uh, aku percaya, Kakang. Hmm. Aku percaya Eyang Begawan mempunyai pengamatan yang cermat. Tapi mm, mengenai dua orang tadi, aku merasa ragu, Kakang. Aku yakin dapat mengimbangi kemampuan mereka atau bahkan mengungguli mereka. <laughs> Apakah engkau tidak merasakannya tadi? Hmm? Ilmu lari cepat yang dimilikinya. Lari cepat bukanlah satu-satunya pandangan untuk menentukan tinggi rendahnya seseorang. ya, ya. Sudahlah. Yang jelas, kita harus mentaati perintah yang pegawan. Hmm. Burangrang dan Kinanti, serta Prabu Purbaya, Cempaka, dan Begawan Agung. Sekarang marilah kita ikuti kisah di atas puncak Gunung Mangun. Pada suatu malam, oh, yang jaga Dewa Betara, apa dayaku sekarang? Ah, pukulan lastri yang telah dikuasai oleh kekuatan nenek Rangkis telah membuatku seakan-akan menjadi lumpuh. Oh, aku, aku telah mencoba untuk mengembalikan tenagaku sejak pagi tadi, hmm, tapi tidak berhasil juga. Oh, aku, aku akan mencoba menjauhi tempat ini untuk sementara. Siapa tahu aku akan dapat menguasai diriku lagi. Oh. 嗯 <laughs> 妈 tenggelam dalam semeninya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.